Eh, selanjutnya kita akan melihat uh, tentang beberapa faedah ya faedah yang dapat kita petik dari pembahasan kita tentang munada ya faedah yang dapat kita petik dari pembahasan kita tentang munada yang pertama faedah yang pertama bahwasanya khusus untuk lafzul jalalah Allah hanya boleh menggunakan huruf nida ya di sana ada beberapa huruf nida, ya, ada ayat dan yang lain-lain. Maka khusus untuk lafzul jalalah Allah, jika kita ingin memanggilnya, maka kita hanya boleh menggunakan huruf nida ya, sehingga menjadi apa? Ya Allah. Namun biasanya pula untuk memanggil lafzul jalalah Allah itu digunakan apa? Bentuk apa? Allahumma ya Allah. Ya artinya Allahumma ya Allah. Ini bentuk yang umum kita gunakan untuk memanggil ya lafzul jalalah Allah, maka kita menggunakan Allahumma. Artinya ya Allah. Ya, ini adalah faedah yang pertama yang kita dapatkan dari uh, pembelajaran kita tentang al-munada. Baik. Kemudian faedah yang kedua yang dapat kita petik ya, bahwasanya terkadang munada itu dibuang huruf nidaknya ya jadi jangan bingung terkadang ada huruf nidak yang apa dibuang ya sehingga e, hanya tersisa munadanya ya contohnya misalnya kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala Rabbana ya innaka raufur rahim asalnya apa kita lihat dari Rabbana asalnya adalah ya Rabbana kemudian ianya huruf nidaknya di, dibuang atau dihapus sehingga tinggal Rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik. Kemudian contoh yang lain masih kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, Yusufu a'rid an hadza. Asalnya apa? Ya Yusuf. Ya, asalnya adalah Ya Yusuf. Ingat, Yusuf adalah alam mufrad. Ya, dia apa? ditandai ya dimabnikan dengan alamat rofahnya yaitu dhammah Yusufu ahrid an asalnya adalah ya Yusufu ya baik itu adalah faedah yang kedua intinya bahwasanya terkadang huruf nida itu di dihapus atau dibuang Kemudian faedah yang ketiga yang dapat kita petik dari pelajaran kita tentang munada bahwasanya jika munada mudhof kepada ya mutakalim yaitu kepada atau kembali kepada orang yang berbicara maka ya boleh dibuang sekali lagi ya mutakalim ya e, maka yaknya boleh dibuang contohnya kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala di sini kita ambilkan Robbi zidni ilman kita lihat pada ya, kata Robbi Asalnya apa? Ya Robbi. Ada ya mutakallim. Di sini yaknya kita hapus sehingga tinggal Robbi. Nah, demikian pula kita lihat uh, huruf nidaknya juga dihapus di sini ya. Ya Robbi. asalnya ya Robbi. ya. Uh, kemudian ya mutakalimnya karena dia apa namanya munadanya mubaf kepada ya mutakalim maka boleh dihapus sehingga tinggallah uh, menjadi Robbi ya dengan uh, kasroh ya dengan kasroh. Contoh yang lain misalnya kita buat contoh sendiri misalnya waladi ta'al ya. Asalnya apa? Ya waladi. Ada yang mutakalim. Misalnya seorang bapak ingin memanggil anaknya. Maka dia mengatakan apa? Waladi ta'al. Anakku kemarilah ya. E, asalnya apa? Ya waladi. Ada ya mutakalim. Ini yaknya dihapus ya. Tinggal munadanya saja ya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan Eh, kasrah ya ditandai dengan kasrah sehingga menjadi waladi ta'al Taib itu adalah pembahasan tentang munada dan alhamdulillah kita telah dapat menyelesaikan pembahasan tentang munada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu, memahamkan kita ya agamanya dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat membela agama Allah Subhanahu wa taala.